Dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dari kaum kafirin, kaum musyrikin, kaum munafikin, Naam. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita tidak memungkiri bahwa dari kaum muslimin wal muslimat pilihan-pilihan Allah tersebut dari mereka ada orang-orang yang berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah mengeluarkan mereka dari dairatul Islam, dari lingkup Islam, lingkup iman, Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surah Fatir. Thumma awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Kemudian kami wariskan Alkitab yang dengannya kami pilih dari hamba-hamba kami kata Allah faminhum maka dari hamba-hamba kami tersebut yang dimaksud oleh Allah adalah kaum mukminin, muslimin, mukminat, muslimat. Bukan kafirin, bukan musyrikin, bukan munafikin. Tapi mereka yang berada di dalam dairatul Islam wal iman. Lingkup Islam dan iman. Di atas dinul Islam. Di antara mereka kata Allah ada orang-orang yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada orang-orang yang sederhana, pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Di antara mereka ada yang terus berlumba-lumba dalam segala kebaikan berlumba-lumba dalam segala kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah yang diistimewakan oleh Allah dari kaum mukminin wal mukminat dengan seluruh tingkatan-tingkatannya. Yang Allah sebutkan di dalam ayat ini bahwa kaum mukminin mukminat muslimin muslimat itu ada tiga tingkatan keimanan keislaman mereka ada yang tingkatan tertinggi sabiqum bil khairat tingkatan teratas yang terus menerus bersemangat dalam segala kebaikan. Bukan saja dia menegakkan yang wajib-wajibnya, fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka menambah dengan yang sunnah-sunnah, mustahabbat, Bukan saja mereka meninggalkan yang haram-haramnya saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka meninggalkan pula sesuatu yang makruh yang tidak mencapai tingkatan haram. Kalau dilakukan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan menambah pahala. Mereka pun meninggalkan segala bentuk yang makruh. Ini kata Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya tingkatan mukmin, mukmina, muslim, mukmina yang tertinggi. Mereka ini yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini pula yang disebut dengan al-muqarrabun. al-muqarrabun yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam suratul waqiah idza waqa'atil waqiah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin apabila nanti terjadi hari kiamat kata Allah dan tidak ada pendustaan terhadap terjadinya hari kiamat itu suatu yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat pasti akan terjadi. Naam, yang nanti semuanya akan merunduk tunduk di hadapan Allah. Seluruh makhluk, khususnya manusia dan jin, semuanya akan tunduk dan penuh rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamat. Naam, di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari tersebut nanti kalian ada tiga tingkatan. Naam. Yang pertama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah golongan kanan. Siapakah golongan kanan itu? Wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah dan golongan kiri siapakah golongan kiri itu? Wasabiquna sabiqun dan golongan orang-orang yang selalu terdepan dalam segala kebaikan. Ulaikal muqarrabun, mereka inilah orang-orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang tertinggi fi jannatin na'im. Mereka dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sullatum minal awwalin. Banyak dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin dan sedikit dari orang-orang yang terakhir. Orang-orang yang mutaakhirin. Jadi tingkatan yang pertama ini tingkatan yang tertinggi dari gorongan kaum mukminin pilihan-pilihan Allah adalah orang-orang yang paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan tetapi mereka ini yang terbanyak dari golongan-golongan pertama. Nah, tentunya dari kalangan para anbiya war rusul, dari para sahabat-sahabat mereka, para tabi'in, muridnya para sahabat, para tabi'it tabi'in, cucu muridnya para sahabat, muridnya tabi'in. Tentunya kita mengatakan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia terbaik adalah di zamanku bersama dengan para sahabatku. Lalu kemudian setelahnya yaitu murid-murid sahabat disebut dengan tabi'in. Lalu setelahnya yaitu cucu murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan tabi'it tabi'in. Banyak dari orang-orang mereka ini. Wa qalilum minal akhirin dan sedikit dari orang-orang yang terakhir. Naam. Kita termasuk orang-orang yang mutaakhirin. Tetapi kita tidak berkecil hati untuk menjadi mukmin, mukmina yang terbaik, yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, yaitu ketika kita bersungguh-sungguh dalam menegakkan segala kebaikan. Bukan saja yang wajib kita tegakkan, tapi kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Bukan saja kita meninggalkan yang haram, tapi kita juga meninggalkan yang makruh-makruh. Maka mereka ini yang akan meraih predikat mukmin yang tertinggi, mukmin yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka ini dalam hadisul qudsi yang sering kita dengarkan bahkan mungkin sebagian dari kita menghafalkannya. Naam. Hadis apa itu? Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi وبصره الذي يبصر بها ويده التي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه نعم Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-qudsi ini Awalnya Allah katakan tidaklah aku mencintai sesuatu yang paling aku cintai terhadap hambaku. Ketika dia melakukannya, tuhu alaih dari sesuatu yang kewajiban yang dia tegakkan karena Aku kata Allah. Naam, berarti hamba ini telah menegakkan yang wajib-wajib. Dia sudah menegakkan yang wajib-wajib. Sholat lima waktu. Ditegakkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula puasa, zakat, haji. Amalan-amalan soleh yang lainnya. Semuanya dia tegakkan. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia tegakkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. nya Lalu kemudian Allah katakan, mereka menambah hambaku ini la yazalu abdi senantiasa hambaku ini menambah bin nawafil dengan yang sunnah-sunnah. Lalu kemudian kata Allah, hatta uhibbahu hingga aku mencintainya. Dia mendapatkan predikat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hamba tersebut, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia pakai mendengar. Aku akan menjadi pandangannya yang dia pakai memandang. Aku akan menjadi tangannya yang dia pakai memegang. Aku akan menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Subhanallah. Lalu kata Allah, jika dia meminta kepada aku Aku akan kabulkan permintaannya tersebut. Jika dia memohon perlindungan kepada Aku, aku akan menurunkan perlindunganku padanya. Subhanallah. Keutamaan mukmin mukminah yang senantiasa menegakkan segala yang wajib dan menambah dengan yang sunnah-sunnah. Maka dia akan mendapatkan predikat cinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintainya, Allah akan selalu menjaga dia. Menjaga pendengarannya, menjaga pandangannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya untuk selalu istiqamah di atas tuntunan Allah, di atas perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Istiqamah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena dia selalu menolong Allah. Bagaimana dia menolong Allah? Dengan bertakwa kepada Allah. Menegakkan segala perintah Allah di atas cahaya bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjauhi segala larangan-larangan Allah juga di atas bimbingan cahaya Al-Quran dan Sunnah. Mengharapkan pahala dari Allah dan takut akan siksaan Allah Jalla wa'ala. Fi hadihi dunia, di dunia ini terlebih-lebih di yomul kiamah. Maka dia orang yang menolong Allah. Sehingga pantas Allah subhanahu wa ta'ala selalu menolong dia In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menolongmu juga dan Allah akan mengukuhkan telapak-telapak kaki kalian di muka bumi Subhanallah. Ini mukmin yang selalu menolong Allah Subhanahu wa taala, selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah akan selalu melindungi dia, selalu mengawasi dia, selalu menjaga dia. Naam. Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya. Maknanya Allah bersama dengan dia, Allah menolong dia, Allah melindungi dia. Bukan maknanya bahwasanya Allah menyatu dalam tubuhnya. Naudzubillah min dalik. Ini keyakinan batil. Keyakinan yang menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang disebut dengan keyakinan <clears throat> wujud. Kalau orang Jawa bilang Apa orang Jawa bilang? Hah? Apa Mas Eko? Abu Afif? Hah? Manunggali? Kaula Gusti. Nah. Itu kalau orang Jawa. Nah. Kalau uh, orang tarekat sufiyah ya mereka menyatakan hululiyah ya keyakinan hululiyah bersatunya antara makhluk dengan Allah Allah menitis ke dalam tubuh makhluk manusia hululiyah Nah, kalau orang Arab menyatakan kita mengatakan wahdatul wujud persatuan wujud bahwa Allah bisa menitis ke dalam tubuh seorang hambanya. Ini keyakinan kufur syirkiyah, kufriyah. Na'udzubillah min dzalik. Menghapuskan seluruh kemurnian ibadah yang telah kita jelaskan. Nah, bukan itu pemahamannya hadithul qudsi yang kita sedang bacakan kepada antum. Tetapi maknanya adalah Allah selalu menjaga dan melindungi hamba tersebut. Selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditambah lagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala sa'alani Kalau mukmin yang seperti ini yang tingkatannya tingkatan tertinggi ini tadi, dia meminta kepadaku, pasti saya akan kabulkan permintaannya. Nah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ketika kita meminta kepada Allah kita tidak memahami bagaimana cara Allah mengabulkan doa, permintaan, sehingga kadang-kadang kita tidak sabar menunggu. Nah, tidak sabar menunggu akhirnya tergelincir, menyelisihi tuntunan Allah dan Rasulnya. Jatuh dalam dosa. Yaitu berburuk sangka kepada Allah. Kenapa? Saya sudah setahun dua tahun berdoa. Belum ada wujud pengabulannya. Ini orang yang tidak sabar. Nah, ini orang yang berburuk, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa itu ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang pertama imma an yu'tiyahullahu fi hadhihi dunya kemungkinan permintaan seorang hamba itu langsung dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Kriteria yang kedua, wa imma an yaddakhirahu fil akhirah. Boleh jadi Allah tunda. Allah tunda pengabulan tersebut di hari akhirat dijadikan sebagai tabungannya. Sebagai tabungan di hari esok, di masa depannya yaitu di yaumul kiamah nanti baru diberikan oleh Allah. Ini kriteria kedua. Kriteria yang ketiga, au an anhu su Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala palingkan dari hamba tersebut kejelekan semisal dengan permintaannya. Jadi ini tiga kriteria. Jadi jangan terburu-buru, jangan jelek sangka. Naam, Allah pasti kalau engkau orang yang bertakwa kepada Allah, kalau engkau orang yang menolong agama Allah, sibuk dalam menegakkan agama Allah, jangan ragu dan jangan takut pasti Allah akan kabulkan permohonanmu. Baik dengan cara Allah langsung tunjukkan di dunia ini atau Allah jadikan sebagai tabungan di hari akhirat atau dari arah yang engkau tidak menyangka dan mengetahuinya. Yaitu Allah palingkan engkau dari musibah-musibah, kejelekan-kejelekan. Engkau tidak merasa dan mengetahuinya. Ternyata mestinya suatu musibah menimpa dirimu kejelekan itu tetapi dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang engkau tidak menyangka-nyangka. Subhanallah. Maka berarti kita yakin. Naam, kita harus yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Janji Allah pasti Allah wujudkan kalau kita termasuk orang yang bertakwa kepada Allah. Pasti dan pasti. Wa'da Allah la yukhlifullah wa'dah. Walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Janji Allah. Tidak pernah Allah menyelisihi janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia yang tidak tahu. Ah ini. Karena dia tidak tahu bagaimana Allah mengabulkan doa, permohonan, permintaan. Sehingga dia merasa bahwa janji Allah belum terwujudkan pada dirinya. Nah, atau karena kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Melalaikan akhirat Allah. Ini juga. Naam. Wahum ya'lam wahum anil akhiratihum ghafilun. Dan tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Yang mereka tahu tentang dunia saja, dunia dunia dunia. Nah, tapi tentang akhirat lalai. Bagaimana Allah mengabulkan? Nah, bagaimana Allah mewujudkan janjinya? Engkau diciptakan oleh Allah lebih hanya sibuk dengan dunia, lalai tentang akhirat. Di pikirannya bagaimana menghasilkan harta, bagaimana meraih jabatan. Naam. Lalai tentang kehidupan akhirat. Bagaimana Allah wujudkan janjinya? Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Manusia ini hanya mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia, tapi tentang akhirat mereka lalai. Bagaimana Allah wujudkan janjinya? Naam. Maka ikhwani fid din wa akhwati fillah. Demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah yang mencapai predikat yang tertinggi as-sabiqun al-awwalun al-muqarrabun Naam selalu mereka akan dikabulkan permohonannya wala ini ista'adani la'idanna kalau mereka juga memohon perlindungan pasti saya akan melindungi mereka Pasti akan dilindungi oleh Allah. Pasti diberi jalan keluar oleh Allah. Pasti dimudahkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan takwa Allah. Naam, ayat-ayat yang banyak semakna dengannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa Siapa yang bertakwa kepada Allah? Apa itu takwa? Menegakkan segala perintah Allah di atas cahaya Al-Quran dan Sunnah mengharapkan pahala dan keridoan dari Allah. Sebaliknya menjauhi seluruh larangan-larangan Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam karena takut akan siksaan Allah, ancaman Allah yang disegerakan di dunia ini terlebih-lebih di yaumul akhirah dengan api neraka waliyadzubillah dengan huru hara yaumul hisab Inilah makna takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah pasti diberi jalan keluar kata Allah. Apa saja problem kita di dunia ini? Nah, pasti diberi jalan keluar dalam masalah pribadi kita, dalam masalah keluarga kita, dalam masalah lingkungan kita, dalam masalah masyarakat kita, dalam masalah kenegaraan kita, wilayah kita. Semua pasti diberi jalan keluar oleh Allah dengan takwa Allah. Nah, Bukan itu saja. Allah menambah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ditambah rezekinya. Dilapangkan rezekinya oleh Allah dari arah yang dia tidak menyangka-nyangka. Jadi bertakwa kepada Allah itu melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki. Salah satu bentuk takwa kepada Allah adalah menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim adalah melapangkan rezeki. Naam. Melapangkan rezeki. Diberi rezeki oleh Allah dari arah yang dia tidak menyangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya, nasibnya, hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam ayat yang lain, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya selalu mudah. Naam. Kalau kita punya problem masalah, selalu merasa sempit, sulit, tidak diberi jalan keluar, itu berarti pertanyaan kepada diri kita. Apakah takwa kita cacat? Takwa kita tidak beres. Sehingga kita selalu dipersulit. Naam, sehingga permasalahan kita tidak pernah ada jalan keluarnya, solusinya. Berarti kita harus memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini golongan yang pertama yang tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak di dalam ayat Al-Qur'an dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Naam. Golongan yang kedua. Golongan pertengahan. Yang Allah sebut dalam surah Fatir tersebut. Muqtasid. Golongan pertengahan. Dalam ayat Al-Waqi'ah disebut Ashabul Yamin. Ashabul Maimanah. Golongan kanan para mufassirin menyatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang istiqomah di dalam menegakkan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Sekalipun mereka meninggalkan yang sunnah dan kadang-kadang melakukan yang makruh. Tapi dalam hal yang wajib mereka istiqomah dalam menegakkannya dan dalam yang haram istiqomah dalam meninggalkannya. Ini golongan pertengahan. Nah, tetapi ini berat. Nah, apalagi untuk kita di zaman-zaman seperti ini, zaman-zaman fitan, zaman fitnah, zaman kelemahan. Nah, Kalau kita tidak menambah dengan yang sunnah-sunnah, ini berbahaya. Karena terlalu banyak cacat kekurangan yang dari yang wajib-wajib yang kita lakukan. Nah, Maka kalau terdapat kekurangan-kekurangan dari yang wajib-wajib yang kita lakukan, yang bisa menambalnya hanyalah sunnah-sunnah. Amalan-amalan sunnah. Itu yang bisa menyempurnakannya. Makanya saya katakan ini sulit berat. Ini sama dalam hadis. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, bagaimana antum melihat diri saya. Jika ana istiqamah dalam menegakkan solat lima waktu, wala aziduha. Aku tidak menambahnya. Naam. Jadi dia berupaya untuk melakukan solat yang wajib lima waktu dan tidak menambah dengan sunnah-sunnah. Apa jawaban Rasulullah? Aflaha in sadaqah. Kata Rasulullah dia beruntung kalau dia benar. Jujur, benar dalam ucapannya dan praktiknya. Artinya, kalau benar-benar dia melakukan yang wajib sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tidak ada kekurangan di dalamnya, maka aflaha, dia beruntung. Artinya dia benar-benar menjadi golongan kanan yang dijanjikan pula surga atas mereka tapi tingkatannya lebih rendah daripada yang pertama tadi. Nah, maka ini pentingnya apalagi di zaman-zaman fitnah seperti ini untuk kita memperbanyak yang sunnah-sunnah. Nah, memperbanyak yang sunnah-sunnah. Karena dia menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada yang wajib-wajibnya kita. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadisul qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikatnya, "Unduru ila abdi. Hal tajiduna min tatawu'in fatukammiluna biha fariidatahu." Wahai malaikatku, lihatlah kepada hambaku itu. Apakah engkau mendapati dia menambah dengan yang sunnah-sunnah? Lalu sempurnakanlah dengan yang sunnah-sunnah tersebut, sempurnakan kewajibannya yang terdapat padanya kekurangan. Nah, di sini menunjukkan pentingnya menegakkan yang sunnah-sunnah, jangan dipandang enteng. Naam. Kalau memang benar kita jujur, tidak mau menambah yang sunnah tapi benar menjaga yang wajib ini tadi. Naam. Maka kita beruntung dan berada pada tingkatan yang kedua dari tingkatan muslimin mukminin. Naam. <coughs> tingkatan yang terendah nasallallahu assalamu wal afiyah dari kaum mukminin muslimin mukminat muslimat adalah zalimun li orang-orang yang mendolimi dirinya tingkatan ashabul mas'amah ashabus simal golongan kiri. Naam. Golongan kiri dari kaum mukminin ini adalah tingkatan yang terendah dari kaum mukminin. Golongan kiri dari kafirin mereka kekal di dalam api neraka. Naam kekal selama-lamanya dalam api neraka. Adapun kaum mukminin yang golongan terendah mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan dosanya masing-masing. Nah, sesuai dengan tingkatan dosanya. Lalu kemudian dikeluarkan oleh Allah setelah dicuci, setelah seimbang sesuai dengan dosanya, dikeluarkan oleh Allah dicuci di sungai kehidupan yang ada di depan pintu surga lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kiri yang mendolimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Naam, yang Allah sebut dalam suratul A'raf yaitu golongan yang khalata amalan salehan wa akhara sayyi'an. Dia mencampur adukan amalan solehnya dengan amalan-amalan buruk, amalan-amalan maksiat. Naam. Maka ini orang yang mendelimi dirinya. Akan dicuci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui neraka. Wal billah. Naam. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa golongan ketiga ini bertingkat-tingkat. Golongan yang terendah ini bertingkat-tingkat. Naam. Ada yang amalan kebaikannya seimbang dengan amalan keburukannya. Seimbang. Ini yang disebut dengan ashabul a'raf dalam suratul a'raf. Bagaimana sahabul a'raf ini? Nanti di hari kiamat Allah letakkan dia di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Lalu Allah perlihatkan kenikmatan ahlul jannah. Mereka sangat bersemangat dan memohon kepada Allah semoga mereka menjadi penduduk surga. Di sisi lain Allah Allah tampakkan kepada mereka penduduk neraka dengan segala bentuk siksaannya, lalu mereka merasa takut dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menghindari dan melindungi dirinya dari api neraka tersebut. Nah, ini menunjukkan khatir. Nah, ini masih berbahaya. Nah, yang tetapi ujungnya kalau Allah menghendaki dia masuk ke dalam surga, kalau Allah menghendaki dia dicuci ke dalam neraka. Golongan yang berikutnya dari golongan ketiga ini, tingkatan yang berikutnya yaitu yang golongan kejelekannya lebih berat daripada amalan kebaikannya. Dicuci di dalam melalui api neraka. Nah, fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Tentunya kita semua berharap kepada Allah menjadi golongan yang tertinggi yaitu as sabiquna sabiqun al-muqarrabun yang langsung masuk ke dalam surga bahkan tanpa hisab wala adab. Siapa yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wala adab? Naam. Siapa yang bisa menjawab? Siapa mereka golongan yang masuk ke dalam surga Allah tanpa melalui proses hisab dan azab? Hah? Siapa? Tafadhal. Ini abnai. Naam. Anak-anakku ini yang mondok. Sudah pernah belajar hadis yaitu golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisap dan azab. Sudah. Sudah. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Ukasha. Barakallahu fikum. Namanya Ukasha atau Ukasha namanya ini? Hah? Barakallahu fikum. Nah, namanya Fadil. Berarti dia menyebutkan hadis Ukasha barakallahu fikum. Hadis Ukasha ibni ibn Mihsan Naam, Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala an. Siapa golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan azab? Fadil. Sebutkan yang pertama. Nah. Siapa? Ini Haris. Haris ini. Barakallahu fiqh. Haris. Siapa Haris? Hah? Antum siapa namanya? Hah? Rahmat. Siapa Rahmat? al jannata bighairi hisabin wala adabin. Siapa mereka? Nah. Ini yang di tengah. Angkat tangannya yang bisa. Diberi hadiah insya Allah. Diberi hadiah yang bisa menjawab. <coughs> Ada. Nah, kalau tidak ada saya pindah kepada ami-aminya yang dewasa. Nah, Tafadhal barakallahu fikum. Salah satu dari antum menyebutkan hadis Ukash bin Mihsan radhiyallahu taalaan tentang golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wala adab. Nah, yang pertama tidak minta dirukia. La yastarkun. Tidak meminta rukia. Kemudian yang kedua? Hah? <clears throat> Wala yaktawun. Tidak berobat dengan kai, besi panas. Yang ketiga, la yatatayyarun, tidak bertatoyur. Tidak bertatoyur. Apa itu tatoyur? Menggantungkan nasibnya dengan makhluk, dengan benda-benda tertentu atau makhluk tertentu. Nah, dari tiga golongan ini disimpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala rabbihim yatawakkalun. Terhadap Rob mereka, mereka bertawakal. Nah, ini intinya. Orang-orang yang perwujudan tauhidnya murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya menggantungkan hatinya, nasibnya seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam bersabar, tawakal, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak melakukan ruqyah. Apa tidak meminta ruqyah? Nah, orang yang sakit kadang-kadang tidak sabar dengan penyakitnya, dia datang meminta dibacakan Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Ya. Namanya ruqyah meminta rukiah. Naam. Menjadi sebab penghalang untuk seseorang masuk ke dalam surga tanpa hisap wala adab. Dari 70 ribu orang. 70 ribu jumlahnya. Ditambah dalam hadis yang lain likulli alfin yahmil sab'ina alf. Setiap seribu membawa tujuh puluh ribu yang lainnya. Berarti tujuh kali tujuh puluh ribu ditambah tujuh puluh ribu. Ya, lima juta lebih. Ya, lebih lima juta. Jumlah umat yang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab. Bebas tes langsung masuk. Ini golongan yang tertinggi. Nah, kita semua berharap. Dengan syarat diantaranya jangan meminta rukyah. Ya, di sini disebutkan ulama hukumnya makruh dan menjadi penghalang untuk masuk ke dalam golongan tersebut. Karena meminta rukyah menggambarkan seseorang itu tidak sabar dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Nah, sehingga sabar. Jangan minta Ber berbeda halnya kalau bentuk pengobatan yang lainnya. Kalau bentuk pengobatan yang lainnya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tadawau ibadah Allah bihalal. Berobatlah kalian wahai hamba Allah dengan yang halal. Tapi khusus dalam pengobatan minta rukia dan pengobatan kei menempelkan besi panas di luka tertentu. Ini tidak dibolehkan. Hukumnya makruh. Naam. Menghalangi seseorang untuk masuk dalam golongan yang tertinggi ini. Nah, kemudian tatoyur. Tidak boleh tatoyur. Tatoyur hukumnya haram, syirik. Beda dengan minta rukia dan kai berobat dengan besi panas. Beda hukumnya. Kalau tatoyur hukumnya haram, syirik. Syirik. Yaitu menggantungkan nasibnya menggantungkan nasibnya kepada benda-benda tertentu dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin wal muslimat. Nah, biasa kalau kita lagi ngomong begini bunyi cecak, tiba-tiba kita pukul seperti ini. Maksudnya apa? Membenarkan bahwa apa yang dia ucapkan itu terbukti atau benar sesuai dengan bunyinya cecak. Nah, ini tidak ada dalil ini masuk tatoyur. Nah, atau kadang-kadang tiba-tiba kupu-kupu masuk di dalam rumah kita. Oh, mau datang tamu. Nah, ini juga tidak ada dalil. Tatoyur. Atau bunyi lewat burung merak. Ya, burung apa itu merak? Burung hantu, ya. Hah? Ada uh, ibu hamil di dalam rumah. Wah, ini ciri-ciri uh, bayi tersebut mau mati. Karena bunyinya burung merak atau serak. Ya, mau mengambil bayi tersebut. Ini juga tatoyur. Tatoyur. Kalau di zaman musyrikin terdahulu disebut dengan tatoyur karena asal katanya dari burung, toir. Yaitu kalau burung melintas ke arah kanan, tanda kebaikan. Mau keluar silahkan, mau buka toko silahkan. Mau beli barang yang baru silahkan. Itu akan kuat, ya awet. Alamat kebaikan. Tapi kalau burung itu melintas ke arah kiri, jangan stop. Jangan keluar rumah. Jangan buka kios. Jangan beli barang yang baru. Nanti semuanya akan gagal. Tidak awet. Cepat rusak. Ini di zaman musyrikin terdahulu. Makanya disebut dengan tatayur. Menggantungkan nasibnya dengan burung. Nah, ini tidak mengkhususkan kepada makna burung saja, tapi semua hal-hal yang kita jadikan benda tertentu atau makhluk tertentu sebagai tanda nasib kebaikan atau keburukan maka disebut dengan tatayur dan itu syirik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Inna tiara wa tiwala wa ruqa syirkun. Sesungguhnya tatayur tiwala. Tiwala itu biasanya apa? Gelang-gelang ya, dipasang di tangan atau di pinggang atau di kaki, diyakini itu bisa memberi e, maslahat dan menolak madorot. Itu tiwalah namanya. Ya, jimat-jimat, jampi-jampi, itu namanya ruko. Ya, semuanya itu syirik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya syirik. Nah, mengeluarkan seseorang dari golongan yang tertinggi ini tadi yang masuk ke dalam surga bebas tes tanpa melalui proses hisap dan adab. Antum tahu proses hisap Proses hisap ini panjang dan mengerikan, dahsyat. Ya. Naam. Terlalu panjang kalau kita mau menjelaskan. Tetapi yang di benak kita ketika kita masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisap ini, ini keberuntungan yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan keberuntungan yang lainnya. Nah, coba bebas tes tidak melalui hari penungguan, tidak melewati jembatan, tidak melewati mizan timbangan. Nah, semua tidak dilewati, langsung masuk ke dalam surga. Sementara menunggu di padang masyar saja matahari semil dari kepala manusia. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang sampai di mulutnya, di pundaknya, di pusarnya, di lututnya, di pinggangnya. Ada yang sampai mata kakinya. Ada yang sama sekali tidak ter, sentuh dengan air, dengan keringat. Hari penungguan. Ya. Itu belum dimulai hisap. Berarti proses hisap ini panjang. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, "Man nukhisha hisabuhu faqad halak." Kata Rasulullah, siapa yang didebat hisapnya di hari kiamat nanti, sungguh dia telah binasa. Coba. Sampai Aisyah radhiyallahu taala taalaan menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal uh, nah, yuhasabu hisaban yasira." Barang siapa yang menerima kitabnya nanti dari tangan kanannya akan dihisap oleh Allah dengan hisap yang ringan. Kenapa antum mengatakan semua orang yang dihisap, yang didebat hisapnya akan binasa ya Rasulullah? Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, siapa yang menerima tangan kitabnya dari tangan kanannya, maka dihisap dengan hisap yang mudah. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Zalikal ard. Itu wahai Aisyah adalah al-ard, yaitu penampakan. Nah, maksudnya apa? Kalau Allah nanti menampakkan hisab kita di hadapan mata kita, sebelum kita menerima kitab kita, apakah dari tangan kanan atau dari tangan kiri, kita sudah merasa berat dan kita merasa binasa. Mengapa? Karena di bayangan kita tidak sebanding pahala yang kita lakukan dengan amalan dosa yang kita kerjakan. Ini siap-siap ini. Allah mau debat hisap kita tentu kita akan merasa binasa, merasa berat, merasa ketakutan. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halak sehingga semua orang akan merasa dirinya dia akan binasa. Ternyata dengan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah, ada yang menerima kitabnya dari tangan kanannya, maka Allah mudahkan dia. Subhanallah. Bagaimana dengan orang yang tanpa melalui proses hisab, maka beruntunglah dan bergembiralah dia. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita ke dalam kaum mukminun yang mencapai predikat tertinggi. As-sabiqun as-sabiqun al-muqarrabun yang selalu berlumba-lumba dalam segala kebaikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah taqarrub. Naam dan menjauhi segala bentuk perbuatan dosa maksiat dan yang tertingginya adalah syirik dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lamu bishawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Sebelumnya ada pertanyaan tertulis. Apakah amalan kebaikan atau amalan ibadah seperti sholat diterima apabila kita masih merokok atau menjualnya? <laughs> Subhanallah. Nah, uh, amalan merokok atau menjual rokok ini bukan amalan syirik, bukan juga amalan kufur. Ini maksiat, dosa yang tidak mengeluarkan seseorang dari dairatul Islam sebagaimana dosa-dosa yang lainnya. Nah, merokok haram, menjual rokok juga haram. Ini adalah amal yang menyebabkan ya seseorang itu menurunkan tingkatan keimanan keislamannya nanti. Nah, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, meninggalkannya, kemudian menyesal, tidak mengulangi kembali, mencabut diri. Nah, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan ampunan dari Allah dan dia bisa kembali untuk mencapai predikat iman, Islam, mukmin, mukmina yang tertinggi. Naam, memungkinkan. Ya, bukan maknanya bahwa kalau orang sudah melakukan dosa, dia tidak mungkin lagi mendapatkan predikat yang tertinggi. Bukan itu maknanya. Kenapa? Karena semua manusia pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khotok. Tetapi yang dimaksud di sini, ketika orang yang melakukan dosa langsung dia bertobat dengan syarat-syarat tobat. Apa syarat tobat? Ada tiga. ikhlas, mencabut diri, menyesal, tidak mengulangi kembali. Kalau berhubungan dengan manusia, dia datang minta maaf lalu dia perbaharui amalannya terus terus terus maka tidak me menghilangkan dari dirinya kemungkinan untuk mencapai tingkat kemusliman, kemukminan yang tertinggi kembali. Nah, tidak me meniadakan hal tersebut. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.